musalsal. Definisi musalsal adalah suatu sanat atau isnat di mana para perawinya memiliki kesesuaian dalam suatu hal yang berkaitan dengan perawi atau riwayat. Contoh yang berkaitan dengan perawi adalah hadis Mu'ad bin Jabal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Ya Mu'adu ini uhibbuka usika la tada'anna fi duburi kulli salatin takulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu jangan sekali-kali kamu tinggalkan di setiap akhir sholat. Sebelum salam, bacaan yang artinya Ya Allah, bantulah aku untuk berpikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Para ulama menyebutkan bahwa setiap perawi yang menyampaikan hadis ini berkata kepada orang yang menerima riwayatnya, Wa ana uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Maka ucapkanlah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sebagai wujud itibak kepada Nabi yang melakukan hal serupa dalam hadis muat di atas. <clears throat> Contoh yang berkaitan dengan riwayat adalah ucapan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadasana Amr bin Hafsin, hadasana Abi, hadasana Al-A'mashu, hadasana Zaid bin Wahbin, hadasana Abdullah yakni Ibnu Mas'udin, hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduqu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi arba'ina yawman thumma yakunu alaqatan Amr bin Hafiz telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami al amas telah menceritakan kepada kami Zaid bin Wahab telah menceritakan kepada kami Abdullah yakni Ibnu Mas'ud telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan serta dibenarkan atas wahyu yang beliau terima dari Robnya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut atau rahim ibunya selama 40 hari kemudian menjadi alakoh atau segumbal darah <clears throat> semua perawi dalam isnad ini menggunakan sigot yang sama yaitu hadasana atau telah menceritakan kepada kami Contoh yang sama bila musalsal dengan lafad anfulan. Anfulan dari fulan atau juga musalsal jika awal hadis yang dia dengar dari gurunya atau akhir hadis. Faedah Faedah sanat musalsal adalah untuk menjelaskan kesempurnaan hafalan para perawi dalam menerima dan menyampaikan hadis dari dan kepada perawi yang lain serta memelihara setiap perawi dari kekeliruan dengan mengikuti para perawi sebelumnya.